alim ulama Mobil khusus guru kita Ustadz Abdul Somad Yang mana pada pagi hari ini berkenan hadir di depan kita dan semoga beliau selalu dilimpahkan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya untuk membacakan terlebih dahulu susunan acara tablik akbar dalam rangka penggalangan dana Pondok Pesantren Babu Salam serta sekaligus menyambut hari jadi Kabupaten Pasir yang ke-59. Sinergi pesantren dan pemerintah untuk Pasir yang lebih berkah. Acara yang pertama adalah pembukaan Acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, sambutan. Kemudian acara yang keempat, tablik akbar. Kemudian dilanjutkan doa serta penutup. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mempersingkat waktu, Marilah kita buka acara tablik akbar pada pagi hari ini dengan membaca Al-Fatihah ala hadiniyah Al-Fatihah. Iya, karena berdoa kan istain surat surat memasuki acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Syarifuddin SAG.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 Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini posisi ulun bingung. Alhamdulillah uh, eh, Allah tidak lebih dari 3 menit ya. Dan ulun mohon, mohon izin Pak Ayahanda Bupati wakili beliau untuk menyampaikan sambutan. Habis ini kita langsung akan mendengari tausiah bersama Ustadz Abdus Samad LCMA Takbir Allahu Akbar. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para alim ulama, para pejabat, tokoh masyarakat, khusus Bapak Bupati, Bapak Ketua DPRD, Bapak Kapolres, Bapak dari kejaksaan, dari Dandim, kemudian alim ulama para habaib terkhusus Kakanda Ustadz Abdul Samad LCMA yang berkenan hadir di tengah kita jauh ya. Ini menurut beliau adalah safari dakwah yang luar biasa, tiga provinsi dengan jarak yang lumayan jauh insya Allah. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama, insya Allah beliau akan hadir kembali ke Pasir insya Allah. Kita doakan semoga Allah meneguhkan beliau, mengokohkan beliau, memperbanyak dan salah satunya insya Allah Babu Salam akan menjadi wakil-wakil beliau yang akan menjadi pewaris beliau insya Allah. Pertama, terima kasih kepada Bapak Bupati, jajaran pemerintah, panitia yang luar biasa bekerja siang malam. Ya, ini kalau bahasa Banjarnya lebih heboh dari Bapak Ngantinan. Nah, Habis ini insya Allah pacah bisul insya Allah mudah-mudahan. Ya. Dan ulun alhamdulillah diberi kesempatan bersama Kakanda Ustadz Abdul Samad mulai dari penjemputan sampai insya Allah nanti kembali. Banyak pelajaran yang kita biasa yang kita dapat dari beliau, bahkan tidurnya pun beliau adalah pelajaran bagi bagi ulun pribadi alhamdulillah. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan mohon maaf tempatnya mudah-mudahan nanti ke depan tempatnya lebih baik insya Allah. Yang kedua permohonan maaf kepada seluruh tamu undangan, para pejabat, para habaib khususnya ada sebagian di atas, ada sebagian di bawah, para pejabat pun juga demikian tidak ada maksud karena memang keterbatasan e, tempat pada acara pada malam hari ini. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, harapan dari acara pada hari ini adalah mudah-mudahan kita berdoa dulu satu miliar, insya Allah hari ini akan tembus satu miliar, insya Allah. Pertama, yang harapan dari kami pesantren Babu Salam, insya Allah kami akan berusaha untuk adanya satu santri di satu desa. Mudah-mudahan ini tema kita sinergi pesantren dan pemerintah untuk pasar yang lebih berkah. Jadi kita sisi yang mudah-mudahan menjadi berkah. Di sini hadir pimpinan pondok pesantren, para alim ulama, maka kami mengumpulkan mudah-mudahan ini doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah yang akan mendoakan pemerintah, mereka lah yang akan mendoakan pasar untuk lebih baik insya Allah. Yang kedua, dana yang akan kita galang nanti kita gunakan untuk kaderisasi ulama. 24 November kami bersama Ustaz Zainuddin mengantar 67 eh, calon mahasiswa Al-Azhar dari Kalimantan Selatan, Timur, Tengah, dan Barat. Dari Babu Salam 4 orang dengan empat orang ini tahun ini maka genap tujuh orang santri kader yang sedang berstudi di, di Universitas Al Azhar. Dengan segala alhamdulillah tahun ini pemerintah memberi bantuan kepada tiga santri asal Babu Salam. Bocorannya katanya tahun depan akan ada lagi insya Allah ya. Dan ini untuk seluruh pesantren di Pasir insya Allah mudah-mudahan ya. Kaderisasi ini bukan hanya untuk santri juga untuk ulama. Jadi insya Allah ustad ustad nanti kita juga akan daurah dan hari ini insya Allah ustad Samad, Ustadz Abdul Samad berkenan memberikan ijazah amah kepada kita semua. Mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi kita semua. Yang paling terakhir, dana ini juga digunakan untuk memperbaiki fasilitas. Di antaranya kita akan membangun asrama baru karena putri sudah tidak cukup. Kemudian juga ada gas house Gesos ini berfungsi nanti kita adakan pengajian seminggu, setengah bulan dari masyaikh-masyaikh dari Yaman, dari Mesir dan yang mengaji nanti seluruh kita semua Insya Allah Mudah-mudahan ini cita-cita kami. Bapak Ibu mungkin itu saja yang dapat ulun sampaikan ya. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat makan haruan eh bukan makan haruan lebih cepat lebih bagus ya mudah-mudahan Eh, hari ini kita doakan bersama beliau tetap menjadi uh, suluh di tengah gelap dan uh, embun di tengah Sahara insya Allah. Menyebut Sahara ingat Bang Fadil ini. Kita doakan beliau semoga diberikan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Bang Fadil dari Aceh menemani rombongan. Terima kasih kepada tim juga. Ya, Bapak Ibu, saya mohon maaf kalau ada yang kurang. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang berkah untuk kita semua. Kita doakan para pejabat kita aslih ulata umurina wa fiqhum ma tuhibbuhu wa tarda. Mudah-mudahan mereka mampu menghantarkan kita semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadallahu ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara selanjutnya yakni penyerahan bantuan secara simbolis yakni bantuan transportasi keberangkatan santri Babu Salam ke Al-Azhar Mesir yang mana hal ini akan diserahkan oleh Bapak Bupati Pasir kepada Ketua Yayasan Bapak Haji Budi Rahman EC. Waktu dan tempat persilakan. Dan sekaligus didampingi guru kita Al Ustadz Abdul Somad Terima kasih kepada Bapak Bupati Pasir yang berkenan telah membantu biaya transportasi santri Bambu Salam yang akan kuliah ke Al-Azhar Kairo Mesir. Cara selanjutnya langsung saja yakni tablik akbar dalam rangka penggalangan dana pondok pesantren Babu Salam serta sekaligus menyambut hari jadi Kabupaten Pasir yang ke-59 dalam hal ini akan dipandu oleh Ustadz Abdul Somad LCMA waktu dan tempat kami persilahkan. Allahu Akbar Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Bersolawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Saya mohon maaf kepada para habaib Tuan-tuan guru Bapak Bupati beserta forum komunikasi pimpinan daerah yang tidak dapat saya sebut satu persatu saya membelakangi tuan-tuan bukan karena tidak hormat tapi memang posisinya dibuat panitia demikian Mudah-mudahan Allah mengampuni kesilapan dan dosa saya. Izinkan saya bicara ngobrol-ngobrol sejenak dengan santri dan santriwati beserta masyarakat sekitar pesantren Babus Salam. Nama Allah yang kita sembah antara Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik Ya Kudus Ya Salam Jadi kalau ada orang ngomong Ya Salam Itu artinya Ya Allah Sekarang banyak orang salah Lewat cewek cantik Ya Salam Itu enggak betul itu pasti bukan santri Babus Pagi ini sudah sampai ke pintu surga belum masuk. Ha. Sudah nampak, sudah mulai digiring kan? Yang sudah masuk ke dalam surga baru Pak Bupati. Oh, Ustaz Somad ini mentang-mentang duduk dekat Pak Bupati. Ustaz Nasruddin, tahu Ustaz Nasruddin? Apa kata Ustaz Nasruddin tadi? mudah-mudahan terkumpul satu miliar. Jangan amin dulu, duitnya belum ada. Pak Bupati sudah berbisik ke telinga saya sebelum Ustadz Nasruddin maju. Ustadz Somad akan saya berikan untuk lantai atap dan tiang selesai 2 miliar. Jangan cepat senang. APBD tahun depan. Jangan Bapak Bupati dirongrong, ditekan, diteror, dimintai proposal. Beliau orang baik, orang baik tak sampai hati. Kalau uang APBD salah alokasi dana, tiga yang akan menangkap beliau. Irjen, BPK, KPK. Mau Pak Bupati tangkap KPK? Oleh sebab itu, biarkan beliau bekerja, janji tidak akan khianat, karena kita sudah melihat adik-adik yang akan berangkat diberi bantuan dana ongkos Itulah lagu ibu yang dikabulkan Allah. Judulnya Ya Dana Ya Dana. Ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana dana eh dana nggak turun backing vokalnya salah la la la la la la la Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ada ibu yang kerja PNS, ASN, bisnis woman, direksi perusahaan, pergi pagi pulang petang, anak sampai tak terurus, suami sampai kawin lagi. Gara-gara mencari harta, tapi ketika emas yang dikumpul-kumpul-kumpul, beli cincin, beli gelang, beli subang, beli anting, gelang kaki, gelang tangan, gelang leher, Sampai gigi pun pakai gelang. Apakah emas itu akan dibawa mati? Lalu emas ibu itu nanti kalau ibu mati kemana perginya? Akan diambil mereka untuk modal kawin lagi. Ini. Gimana ceritanya Pak? Gini Pak Ustadz. Jadi kami perusahaan minyak goreng mau ngasih 100 juta. Terus banyak ustadz-ustadz yang menentang. Katanya tidak boleh zakat untuk masjid. Bisa ustadz keluarkan fatwanya? Mohon maaf. Saya bukan ulama. Tapi saya selalu mengutip pendapat ulama. Qala syafi'i. Qala al-hanafi. Qala al-hambali. Qala al-fulan. Qala Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qala Selalu saya ngutip pendapat ulama Disangka orang saya ulama Padahal tidak Saya hanya Ustadz Abdul Somad LCMA Foto saya lebih benar Dia am Umum Andai ini kampung Ini masjid Ada sungai Jembatannya roboh maka boleh diambil uang zakat untuk membangun masjid karena tujuannya fi sabilillah. Inilah yang dijadikan dalil oleh pemerintah Malaysia mengambil zakat untuk mahasiswa Malaysia yang belajar di Al-Azhar Kairo. Makanya anak-anak kan satu miliar. Satu miliar itu kan seribu juta. Kalau satu orang nyumbang sejuta, kita pagi ini ada seribu, sejuta kali seribu berarti satu miliar. Siapkah memberi sejuta kali seribu? Berarti setuju. Diam tanda. Ada juga diam tanda nggak bawa duit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk apa sih kita bersedekah? Ustaz ngapain buka kancing? Ternyata baju baru ini mahal. Dan baju mahal itu panas. Nanti kalau nampak perempuan bajunya pendek tipis itu tanda mahal. ini Karena dia bawaannya kepanasan. Lemari tinggal tapi kalau diserahkan itulah yang akan dibawa ma mati. Ada orang mati bawa mobil. Maka kalau bapak ibu mau mobil itu dibawa mati, ah, sedekahkanlah. Enggak. Nanti pak, bu, kalau udah agak-agak terasa, napas mulai terasa sempit, untuk pesantren Babus Salam. Itulah yang membuat alam barzahmu lapang sejauh mata memandang. Betul. Makanya kalau ada orang meninggal, jangan cuma nangis. Ini banyak orang kalau udah meninggal, uh, kamu nangis kenapa? Lupa minjam duitnya. Kalau ada orang meninggal, lihat makamnya ke bawah. Saya kalau ada orang meninggal, saya lihat bendera putih, saya mampir. Karena kalau tidak ingat mati, kita seperti mobil yang gasnya kencang, remnya blong. Kira-kira apa yang terjadi? Masuk jurang. Jurang kehancuran. Pelit, bakhil, kedekut. Apa lagi? Nama siapa? Bakhil bin pelit tinggal. Mobil besar tinggal. Rumah besar tinggal. Bini besar. Hmm rumahmu yang besar akan diambil oleh suaminya yang baru mobilmu yang besar akan dipakai oleh brownies Brondong manis binimu sayang jangan tinggalkan adik ya jangan lama-lama ya bang setengah nafasku pergi pret juta satu miliar gono gini Harta warisan 125 juta. Berapa mereka dapat total? 1 miliar 125 juta. Yang 25 juta bawa ke Samarinda operasi plastik. Kami baru. Kecepatannya 30 km, pegangannya 120. Suami baru nanya, Adinda, iya Kanda. Mana makam suamimu yang lama? Tuh, tuh. Menunjuk makam kita pun tak lagi bisa pakai tangan. Karena tangan terlalu kuat memegang pinggang suami yang baru. Ini Ustadz provokator. Saya tidak ingin Bapak pulang dari sini lalu tidak lagi ada kemesraan. Jangan sampai pulang dari sini sore-sore, abang mau minum apa? Mereka yang setuju, Bu. Dua miliar. Begitu ibu meninggal. Sebab meninggalnya apa? Pas pagi-pagi minum kopi. Batuk. Mati. Orang lain keren. Si Anu meninggal kenapa? Jantung koroner. Si Anu meninggal kenapa? Diabetes meletus. Syanu ninggal kenapa? Asam urat. Syanu ninggal kenapa? Minum kopi. Minum kopi kok bisa mati? Kopi Mirna. Mati. Ibu punya uang 2 miliar. Meninggal dunia. Maka harta ibu gono. Mereka dapat 1 M almarhumah dapat 1 M. Ternyata di antara uang yang satu miliar punya ibu tadi, mereka dapat lagi faraid warisan berapa? Seperempat. Berapa mereka dapat seperempat? Seperempat dari satu miliar. Mereka ingat. Itu beda dengan ibu. Nah, jangan terlalu bang. Saya berapa kali dilihat orang. Wah, saya lihat ustadznya nggak lama lagi. Sampai sekarang nggak mati-mati. Pernah Ustaz kena penyakit? Enggak. Jadi Ustaz sehat. Saya nggak pernah periksa. Berapa kali jamaah dokter ngajak saya, Ustaz ayo periksa. Enggak, saya bilang. Terus, kenapa Ustaz nggak mau? Nanti kalau saya tahu sakit, saya nggak ceramah. Pas saya mau ceramah, Assalamualaikum. Ustaz jangan kuat-kuat, nanti jantungnya putus. <laughs> Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita tetap ikhtiar, tetap ke rumah sakit, tetap ke puskesmas, tapi jangan tambah rukun iman jadi tujuh. Antuk minabillah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liyumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi wa dokter spesialis. Tapi saya masih pergi ke dokter, masih pergi ke puskesmas, masih minta surat sehat, hidup tempat persinggahan. Tak lama lagi kita akan pergi jauh. Abdul Somad datang dari Pekanbaru. Dari situ ke mana? Ke Cengkareng. Dari Cengkareng ke mana? Banjarmasin. Dari Banjarmasin ke mana? Ke Buntok. Dari Buntok ke mana? Malam tadi ke Batu Kajang. Habis itu kemana? sekarang di pasar. Dari pasar nanti kemana? Balik papan. Dari papan nanti kemana? Balik Jakarta. Dari Jakarta nanti kemana? Ke Pekanbaru lagi. Dari Pekanbaru kemana? Kemana jadwal besok ya? Akhirnya pindah, pindah, pindah, pindah, pindah, mati. Kita semua akan ma mati. Yasma'ul mayyita salasun. Yang mengiringi jenazah Abdul Somad cuma tiga. Yang pertama mal. Apa arti mal? Harta. Rumahnya, mobilnya, motornya, selimutnya ikut mengiring. Tapi hanya sampai pelataran parkir. Yang kedua, ahluhu. Anaknya, istrinya, tetangganya, kerabatnya, bapaknya, ibunya, adiknya, jamaahnya kalau Ustaz Somad meninggal dunia sampai SMS ke Pasir mungkin ada jamaah Pasir yang langsung beli tiket pergi ke Pekanbaru hmm, banyak yang udah ngamin kan? ingin melihat jenazah Ustaz Somad mereka melihat jenazah nangis Ustaz kamu nangis kenapa? Enggak sempat selfie kemarin Harta tinggal, jamaah tinggal, keluarga tinggal. Wayabaqa wahidun. Yang kekal cuma satu. Apa yang kekal yang satu itu? So? Sodako. Solawat dia bilang. Tadi saya tanya, so? Solat. So? Solawat. Nanti yang ketiga, so? Somat. Sodakoh pak Sodakoh bu Terbalik Pak Ustaz Oke kita ulang Sodakoh bu Orang yang mati itu kalau ditunjuk kuburnya disuruh hidup lagi. Innama amruhu iza arada syai'an ayakula lahu kun. Aku berdiri tegak. Lalu ditanya, "Hai orang yang mati, ya, kau mau hidup lagi? Mau, mau, mau. Kalau kau mau hidup lagi mau apa? Laula akhartani ila ajalin qarib. Kasih aku waktu sebentar aja ya Allah. Sekejap saja ya Allah. Sebentar saja. Kau mau sehari, semenit pun jadi. Kalau kau hidup semenit mau apa? Fa'asaddaqo. Aku mau bersoh Sayangnya yang bilang sodako santri yang nggak punya duit kalian akan jadi orang kaya-kaya nanti nak. Kalianlah yang akan menjadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor yang ada kepala maupun tak berkepala. Kalianlah yang akan menjadi pemimpin Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Republik Indonesia. Dari mana? Dari pesantren Babus Salam. Tengok, suaranya aja meyakinkan apalagi actionnya Abdul Somad ini umurnya tak lama lagi saya lahir 77 sekarang sudah 42 saya sudah hitung-hitung mati tahun 2040 2040 kalau sam sampai dulu orang meninggal Nek, ya kakek dulu ninggal kenapa? Dia pergi ke sungai, terus mancing. Disangkanya ikan haruan, rupanya buaya. Ah, mati dia dimakan buaya. Dulu paman ninggal kenapa, Om? Paman kamu pergi ke hutan, waktu itu masang jerat, disangkanya rusa, rupanya harimau. Mati di dinding ruang tamu dipajang gambar istri pakai rok pendek. Bini kau cantik juga dulu ya. Jangan pajang foto-foto yang tidak berhijab. Kalau mau buat di ruang tamu, buat besar-besar balehu. Apa tulisannya? Seno no bonceng. Supaya anak gadis kita jangan dibonceng orang pergi sana, pergi sini, keluyuran sana, keluyuran sini, bonceng sana, bonceng sini, masuk angin, gembung. Hmm. Sanggup Bapak Ibu menjaga anak-anak gadis Bapak Ibu yang cantik-cantik ini? Sanggup? Saya tak sanggup. Kita pergi pagi dia masih tidur. Kita pulang malam dia sudah tidur. Siapa yang sanggup menjaga anak gadisnya? Yang sanggup menjaga anak gadis kita adalah babus Serahkan anak-anak gadis Anda ke Babu Salam sebelum tanggal pendaftaran ditutup berikut ini. Buka website www.babusalampaser.com. Selamat Cik, Cip. Ternyata di pasir Babu Salam setelah 45 menit ganti mikrofon hmm. tadi saya ceramah jam 9.15 sekarang sudah tadi ceramah jam 8.15 sekarang jam 9 45 menit yang tadi suaranya kurang begitu jas ini pss, pss, pss, pss. mantap luar biasa takbir Suara jamaahnya masih jas, Suara ustadz mulai hilang. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mana yang lebih mantap? Mikrofon yang pertama atau yang kedua? Kenapa saya dikasih yang keluar juga? Gak ada kotak di sini. Oh, ada. Ini kotak. Besar. Ini kotak apa? Amplifier. Besar kotak. Kosong. Sebarkan kotak-kotak. Sudah banyak bapak-bapak yang mau melompat duitnya dari dalam dompet. Hmm. Yang tidak bisa ngirim cash, kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Mana nomor rekening? Tulis nomor rekening besar-besar. Biar mereka tahu bisa. Hmm. Kotak jangan cuma disebar di bawah. Karena yang di bawah ini ikan-ikan haruan kecil aja nih. Yang di atas ini ikan paus ikan hiu ikan lumba-lumba hmm. nggak ada yang berani bawa kotak ke atas takut mereka saya nggak apa-apa saya bawa hmm. kenapa isi pak isi isi hmm. takut mereka gitu caranya biar supaya kita nggak dituntut orang Ustaz kenapa enggak ngasih? Saya kan udah bawa kan. Sengaja mereka pasang kotak itu di depan saya. Ini panitia ini luar biasa. Kau tahu begini saya enggak bawa dompet tadi. Ustaz tadi Ustaz tadi ngomongnya katanya seribu orang satu orang ngasih sejuta sejuta kali seribu berarti satu miliar Betul nggak dia mau ngasih sejuta? Mak, kita hitung dulu mana tahu nggak cukup. Hmm. Nggak sampai, saya pura-pura aja. Yang satu itu aja saya bolak-balik. Hmm. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang disimpan di dompet hilang. Yang disimpan di ATM hilang. Ini kejadian true story kisah nyata ada tentang orang pelit. Kalau lewat kotak di depannya pura-pura tidur. Sambil ngintip. Begitu udah lewat dia sangka kotaknya satu, rupanya lima. Ternyata Allah mau balas. Besok pas mau ngambil uang di ATM, tiba-tiba ada yang nepuk bahunya. Ada yang nepuk bahunya dari belakang. Apa kata orang? Tatap mata saya, tatap mata saya. Berapa nomor PIN? Ah, terus pasti masuk. Tapi kalau 5000 jatuh ke bawah. Yang 2000 dia angin. Itu sorban ajaib. Makanya warnanya warna merah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan kekal abadi. Yang pertama, malaikat mendoakan orang yang bersedekah. Allahumma ati munfiqan khalafa. Orang yang bersedekah, berilah mereka ganti ya Allah. Tidak perlu diaminkan. Karena doa itu pasti makbul. Karena yang berdoa malah ikat. Hadisnya Sahih Bukhari. Allahumma ati munfiqan khalafa. Sedangkan orang yang tak mau bersedekah, Allah adil. Dikirim Allah juga malaikat. Apa kata malaikat? Allahumma ati mumsikan talafa. Siapa yang tak mau bersedekah, beri dia kebinasaan. Saya bukan nakut-nakuti. Tapi insya Allah hati-hatilah pulang binasa. Kalau nanti begitu pulang tiba-tiba sendal hilang, ah, itu sudah tanda-tanda. Mudah-mudahan semuanya dijauhkan dari musibah insya Allah. Lihat. Lihatlah balasan orang yang bersedekah. Langsung dapat tisu. Yang kedua da'u mardakum bisadaqah kalau ada di antara kalian yang sakit, obati dengan so. Ibu, sakit jantung. Bapak, sakit kaki. Sakit. Ada perempuan, ketika dicek perutnya, rahimnya, ada sebesar duit logam. Warnanya putih. Namanya kis. Nauzubillah, nauzubillah, nauzubillah. Ibu, ini kista di dalam rahim ibu. Jadi gimana, Bu, dokter? Ini harus dibuang di operasi. Apa efeknya? Kalau ibu operasi kista, nanti rahimnya ibu tidak lagi bisa mengandung. Begitu diponis dokter, ibu nggak bisa mengandung. Si ibu menangis, suaminya senyum. Ternyata si ibu tahu hadis Nabi. Dau mardakum bis sodakoh. Obati dengan sodakoh. Si ibu pun sodakoh, sodakoh, sodakoh, sodakoh, sodakoh. Setelah sodakoh perli lagi ke rumah sakit diperiksa. Ternyata kistanya mengkerut, mengkerut, mengkerut, mengkerut, mengkerut, mengkerut, mengecil, hilang. Jadi gimana bu dokter? Mohon maaf ya, kami sudah cek medical check up terakhir, kista ibu sudah hilang dan ibu bisa hamil punya anak lagi. Sekarang ibunya tersenyum, suaminya nangis. Nggak jadi. Oleh sebab itu ibu-ibu yang sakit-sakit, sodakoh. Saya udah sodakoh Pak Ustadz, kenapa sakit saya nggak hilang? Berapa sodakohnya? 15 ribu. Puskesmas ngurus surat sehat aja 25 ribu. Sehat aja bayar, apalagi sakit. Oleh sebab itu maka Kata Nabi, Dawu mardakum bisadaqah." Yang ketiga, datang seorang sahabat menjumpai Nabi sallallahu alaihi wasallam. "Aku sakit ya Rasulullah." "Sakitmu apa?" "Hatiku keras, tidak bisa menerima hidayah. Ceramah enggak masuk ke telingaku." Kata Nabi, "Obat keras hati at'imil masakin." wamsah ra'sal yatim kasih makan fakir miskin, usap kepala anak ya yatim. Nanti siang datang kemari tanya Ustadz Budi, tanya Ustadz Nasrudin, tanya Ustadz Zainuddin, berapa anak yatim di sini yang belum bayar uang sekolah? Ini yang sekolah di Babu Salam ada bapaknya semua Pak Ustadz? Enggak, ada yang anak yatim. Berapa anak yatim di sini? Saya mau ngasih beras. Semuanya? Enggak, dua orang aja. Bagi-bagi kita. Kalau mau hati lembut, at'imil masakin, kasih makan fakir miskin. Wamsah ra'sal yatim, usap kepala anak yatim. Empat. Apa kelebihan sedekah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? sadaqatus sirri tutfi'u ghadabar rabbi kama yutfi'ul ma'an nar. Sodakoh menghapuskan dosa sebagaimana api padam oleh ha? air. Ada di antara bapak ibu yang nggak berdosa? Kalau ada yang nggak berdosa tolong angkat tangan. Berarti dia malaikat. Kita ini manusia. Kalau setan dosa semua. Kalau malaikat pahala semua kalau manusia kadang-kadang berdosa, kadang-kadang berpahala, kadang-kadang berpahala, kadang-kadang dosa. Siapa yang lebih banyak dosanya daripada pahalanya, neraka jahanam sudah siap. Siapa yang lebih banyak pahalanya daripada dosanya, maka insya Allah dia masuk surga. Amin. Maka kita yang silap salah minta ampun pada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya astaghfirullah minal khataya ilahi las tulil firdaw si ahla ya Allah aku tak layak masuk surga jannatul firdaus wala aqwa ala naril jahimi tapi aku tak kuat masuk neraka jahanam zunubi mis lu adadir rimali dosaku sebanyak pasir di pantai ya Allah fa innaka ghafirudz jadi saya mau senyum aja Pak Ustaz Kenapa senyum? Kata Nabi, Tabas sumika fi wajhi akhika sodakoh. Senyummu kepada saudaramu sodakoh. Datang nanti melihat orang gotong royong senyum aja. <laughs> Sudahlah nggak ngasih pasir, nggak ngasih keramik, nggak ngasih kerikil, lalu kemudian gotong royong nggak mau ikut, senyum pun enggak. Tiba-tiba nyelonong datang ke masjid petantang-petanteng. Ini nampaknya tiangnya miring ini. Ini kalau ada orang model begini nanti, ambil kepalanya, antuk kan ke tiang. Biar lurus otaknya. Itu miring otaknya. Ada nih orang model ini. Ada kan? Hmm, banyak yang ngaku. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, apa itu manfaat daripada sodakoh sodakoh? Sadaqatus sirri tadfa'u mitatassu. Sadaqah menolak mati su'ul. Kotak tadi cuma disebar di dalam atau di luar juga? Di luar juga. Bagaimana saya mau menyapa mereka yang di luar? Melalui kamera yang mana? Ini. Hai Bapak Ibu yang melihat layar dari luar. Hai bapak-bapak ibu-ibu Semoga yang di luar sana juga masuk surga Di akhirat kalian di dalam Malah yang dalam ini keluar <laughs> Maksudnya tetap dalam surga Cuman di emper-emperannya Nah oleh sebab itu Isilah kotak-kotak Banyak berinfak bersedekah Enggak apa-apa bu Ibu bapak di luar cuman ngasih 2000 Jangan sepelekan uang 2000 faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah 2000 perak pun di akhirat akan besar menjadi sebesar bukit Uhud. Loh kok lain omongan Ustaz Somad? Tadi di dalam kata dia duit 2000 nggak masuk. Sekarang udah oh, yang ngasih 100 nyesal. Jangan karena tidak ada penyesalan. Tapi yang ngasih 2000 sudah dapat dalil. Nah, yang ngasih ribu, kau kenapa 2000? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ha, ya ah, hafal dia dalil. Dalil lain tak ada apa? Dalil ribu hafal. Ini orang bukan nyari kebenaran tapi mencari pem. Kita ngaji bukan nyari pembenaran tapi mencari ke kebenaran. Man bana masjidan siapa yang bangun masjid banallah mislahu baitan fil jannah siapa yang membangun masjid dibangunkan Allah surga di istana sana dalam surga ini siapa yang bangun masjid ini maka dibangunkan Allah istana di dalam surga amin setelah masjid selesai enggak ada WC masjid sudah selesai sudah kenapa enggak ada WC rupanya orang kaya enggak mau sedekah WC Pas ditanya, Bapak kenapa nggak mau sedekah WC? Ustaz, kalau saya sedekah masjid nanti dapat istana. Kalau sedekah WC, masa dapat WC di akhirat? Cara mikirnya bukan gitu. Balasan untuk orang yang soleh, sodakoh di sorga itu bukan seperti gitu logikanya. Lalu balasannya apa? Mala ayunun ra'at belum pernah dilihat mata. Wala uzunun sami'at, belum pernah didengar telinga. Wala qatar ala qalbi bashar, belum pernah terlintas di hati manusia. Itulah balasan surga. Belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah terlintas di hati manusia. Yang kelima, saya ulang lagi yang kelima, sodakoh menolak mati su'ul. Tiap hari kita berdoa. Allahumma khtim lana bihusnil wala takhtim alaina bisu'il. Ada cara yang lebih hebat untuk menolak su'ul khatimah Yaitu dengan cara so ada anak muda ninggal ninggalnya di belakang makom Ibrahim ini Ka'bah ini makom Ibrahim dia sholat di belakang makom Ibrahim ninggal saat sujud terakhir masih pakaian ihram selesai tawaf dalam masjidil Arab dalam keadaan suci di tanah suci selesai tawaf Pakaian ihram di Masjidil Haram di sujud terakhir di belakang makam Ibrahim. Ini kematian yang paling indah. Mudah-mudahan kita mati husnul khatimah. Datang orang ke rumah. Mereka datang ke rumahnya nanya, "Ini anak ibu ulama?" Tidak. Anak muda biasa. Kenapa Allah berikan dia kemuliaan husnul khatimah? Saya tidak tahu. Salat malamnya biasa. Tahajudnya biasa. Bacaan Qur'annya biasa. Kenapa dia mati husnul khatimah? Saya nggak tahu. Setelah seminggu datang perempuan janda membawa anak yatim. Ibu siapa? Saya janda bawa anak yatim. Terus ini selalu memberi sepertiga gajinya setiap bulan kepada anak-anak yatim. Makanya nanti kalau ada bapak meninggal, seminggu setelah itu datang janda, itu ciri-ciri husnul khotimah. Tapi tanya dulu, ini siapa? Ini anak-anak almarhum. Ngutang. Mobil ngutang, rumah ngutang, motor ngutang. Satu-satunya yang lunas istri. Aku terima dengan mahal tunai. Andai Pak Kepala Kantor Kementerian Agama, Pak Pengadilan Agama, Pak Kua mengatakan boleh ngutang, istri pun kredit. Dengan mahar sebentuk cincin emas, kredit. Orang yang tidak ada utang, detak jantungnya normal. Orang yang banyak utang, jantungnya tidak normal. Oleh sebab itu yang sudah muda, sudah banyak utang-utang riba, riba, riba, berhentilah, beralihlah dari bank konvensional ke bank syariah. Mengatasi masalah tanpa masalah, pegadaian syariah. Siap? Jangan lagi ngutang, ngutang, ngutang, ngutang. Iyalah Pak Ustadz, Ustadz enak aja ngomong begitu. Emang Ustadz nggak pernah ngutang? Hutang kepada manusia Jangan sampai kena riba. Alladzina yakuluna riba. Orang yang makan riba. La illa kama yakumul ladzi syaitanu minal mas. Nanti di akhirat bangkit bangun dari kubur seperti orang kerasukan setan. Orang Jawa nyebutnya kesambet. Kalau orang pasir apa namanya? Kesumbat. Kesurupan. Nanti kalau ngelihat di akhirat ada orang kesurupan. Nah, ini makan riba nih. Bangkit dari kubur, wah nih kesurupan riba. Nauzubillah. Oleh sebab itu kalau mau selamat dari kesurupan di akhirat, jangan kena makan riba. Anak dikasih makan riba, istri dikasih makan riba, menantu dikasih makan riba, cucunya makan riba. Pagi-pagi mereka berdoa, Allahumma hadina fi man هديت وعافنا في من عافيت malaikat tidak mengabulkan doa malaikat tak membawa doa karena malaikat tidak mau membawa doa orang yang makan riba mat'amuhu haram lidahnya makan haram anak di pesantren disuap makan riba disuap makan harap ayyuma lahmin setiap daging nabatamin aramin tumbuh dari yang haram pannaru aulabi tempatnya api neraka jahanam sepiring mangkok soto banjar jangan itulah contohnya Pak Ustaz oke sebungkus borongko jangan itulah contohnya Pak Ustaz aduh payah betul satu piring nasi kuning Oh, jangan itulah Pak Ustaz, ayam penyet berubah menjadi setetes darah. Setetes darah masuk ke dalam jantung. Dari jantung menyembur naik ke otak. Isi otak anak kita menjadi hitam gelap otaknya gara-gara makan ha haram. Nasiyatin kadhibatin khotiah. Ubun-ubunnya hitam kotor gara-gara makan haram. Orang menyalahkan anak. Kesalahan remaja kenakalan remaja. Padahal orang tua yang salah karena menyuapkan makan ha haram. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini dunia harus kita pegang, dunia harus kita rebut. Tapi kami yang tua-tua ini takkan lama. Pak Bupati, Pak Sekda, Wakil Bupati, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, semua akan berakhir paling lama 20-30 tahun siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di Pasir siapa yang akan melanjutkan kepemimpinan di Kalimantan Timur tidak lain tidak bukan adalah santriwati santri-santri babus bayangkan kalau mereka lulus dari Babu Salam diterima di Fakultas Kedokteran Universitas Gajah Mada Pulang mereka menjadi dokter spesialis, jilbabnya panjang, masuk ke rumah sakit umum pasir. Jamaah, ibu-ibu, mudah-mudahan sehat semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Sehat semua di situ. Yang sudah di ruang ICU, di ruang ICU itu koma. Koma itu sedikit lagi titik. Orang yang dibacakan Yasin itu dua gendang ya. Kalau tak sehat mati. Tiba-tiba ada satu dokter yang bukan dari pesantren. Anak pang, anak metal. Rambutnya tiga warna, merah, kuning, kelabu. Bentuknya macam durian. Kuku panjang hitam, di atas black kutek, di bawah black daki. Bawa jarum suntik. Mana yang sakit? Mana? Mana? Mana? Mana? Mana? Belum disuntiknya udah mati duluan. Tapi yang kena sentuhan agama, ibu sakit, sabar ya bu. Ibu insya Allah diberikan pahala Allah. Orang yang sakit itu ada tiga bu. Yang pertama dia sakit diampunkan Allah dosanya. Yang kedua kalau dia sakit diangkat Allah derajatnya. Yang ketiga kalau dia sakit dia sudah ditempatkan Allah di surga tapi amalnya kurang maka diberikan penyakit kalau dia sabar maka dia akan sehat bu Ibu tenang. Sabar ya Pak. Ini nggak lama Pak. Paling-paling dua Jumat lagi selesai nih Pak. Tapi kalau mereka tidak belajar agama, begitu datang nggak ada basa-basi, nggak ada tanya langsungnya. Nah, gimana sakit saya? Nggak lama lagi selesai. Game is over, mati. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata pasien-pasien di situ? Melihat dokter yang baik, melihat dokter yang habis salat duha, melihat dokter yang habis baca Quran. Ya Allah, kalau ada anak lajang kuku pinang lah ibu dokter ini. Kata ibu-ibu yang sakit. Ada pula bapak yang sakit di situ. Apa kata bapak? Ya Allah, kalau mati bini kuku pinang lah. Nah, itu beda bapak sama ibu. Ibu-ibu itu kalau melihat sesuatu ingat anak aja. Tapi bapak-bapak ini ingat bini aja. Tidak semua laki-laki begitu. Insya Allah yang di pasir ini baik-baik semua. Mereka yang mengaminkan. Anak perempuan sudah dikasih makan, sudah dikasih pakaian, tapi tidak mendapat pendidikan. Siapa yang memberikan pendidikannya? Suaminya. Siapa yang ngajak dia sholat tahajud malam? Suami. Beruntung anak-anak pesantren mendapatkan suami alumni-alumni babus salam. Ketika mereka menikah, malam mereka mengambil air, memercikkan air ke wajah istrinya untuk mengajar tahajud malam. Bangun! Itu kalau anak udah dua. Kalau yang baru menikah kemarin, wake up my darling. Wake up my darling. Usalli sunnatat tahajud ini imaman lillahi taala. Sudah punya makmum di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman al Qur'an. خلق insan علمه Bayan. terbangun mertua suara apa itu mah? mantu kita sedang sholat tahajud. Siapa itu? Itu yang alumni Babu Salam. Tengok tuh pak, tengok tuh pak. Mereka baru malam pertama menikah sudah sholat tahajud. Kita udah 30 tahun nikah, nggak pernah tahajud. Malah kalau bulan Ramadan, aku yang bawa satu gayung air membangunin. Sahur mas, sahur, sahur, sahur, sahur. 5 menit lagi azan, sahur, sahur. Lihat tuh mantu kita. Akhirnya mereka pun pelan-pelan mengendap-endap mau menengok mantunya sholat tahajud dibuka. Rupanya TV belum mati. Mantunya. Uh. Saudaraku yang dimuliakan Allah. Kami ternyata masuk surga itu nanti nggak sendiri, Bu. Masuk surga itu nggak sendiri, Pak. Tapi berjamaah, bergerombol, وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا mereka masuk surga bergerombol berjamaah dipanggil oleh malaikat kelompok dari jamaah babus salam masuk yang pertama masuk yang mewakafkan tanah yang mewakafkan APBD 2 miliar masuk semua. Kemudian habis itu belakang-belakangan wali santri, santri, security, kemudian jamaah yang ngasih 2000, 1000 itu masuk dia. Belakangan lama masuk. Pas terakhir-terakhir di ujung-ujung ada Ustaz Somad. Ditanya sama malaikat, ini jamaah Abu Salam? Bukan. Dari mana? Dari Riau. Loh, ini salah alamat ini. Kok bisa ke Babu Salam Pasir? Saya pernah ceramah di situ sekali. Masuk. Itulah gunanya kita menggabungkan diri dengan orang-orang so. Nah, itu baru benar soleh, bukan sodako. Karena orang soleh berso. Orang soleh bersodako, bukan orang soleh bersoleh. Saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalian yang cantik-cantik, punya suami, kaya, mobilnya mahal, tapi nggak sholat. Oh, Ustaz, dulu saya terima dia sebagai suami, saya sangka saya akan bahagia. Karena maharnya mahal, bawa emas seperangkat, duitnya banyak, ganteng. Setelah menikah baru saya sadar nggak ada bahagianya Pak Ustaz. Rasanya macam tidur sama babi hutan. Kenapa? Gara-gara suami tidak so. Sholat. Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Walaupun hidup seribu tahun Kalau tak sembahyang Apa gunanya Saya kalau melamar jadi penyanyi grup Hadroh Marawis Sudah bisa diterima? Bisa Mantap, nanti kita mainkan Nah, ibu-ibu yang mau menikahkan anak, undanglah grup Marawis dan Hadroh dari Babu Salam. Jangan lagi kalian undang keyboard tunggal. Ini anak mau nikah dipasang pentas tinggi keyboard tunggal yang nonton suami-suami di bawah. Lengok rok pendek. Orang barat pakai rok pendek, lututnya putih. Ini lutut hitam berkudis. pakai seni islami. Suara mereka lembut tadi. Salamu alaik azkal azkia Assalamu alaik azkal azkia Salamu alaik. Keselamatan untukmu ya Rasulullah. Azkal azkia engkau orang yang suci di antara yang suci. Assalamualaikum keselamatan untukmu ya Rasulullah. Atqal azkia orang yang takwa di antara yang paling takwa. Ustaz, saya kasih nama anak saya. Bagus nggak Pak Ustaz? Kebetulan anaknya kembar. Siapa mau dikasih nama? Azkal Azkia, Azkal Azkia. Mantap. Nama siapa itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Azkal Azkia, Azkal Azkia. Yang udah lahir, yang belum jangan. Berencana nggak apa-apa. Insyaallah Pak Ustadz anak saya yang berikutnya. Ini nama, siapa nama anakmu? Camry. Kenapa enggak LC sekalian? Land Cruiser. Camry itu kan merek sedan Toyota. Pak Ustadz, anak saya lahirnya 17 Agustus. Terus apa hubungan sama Camry? Camry itu artinya kemerdekaan Republik Indonesia. Mantap. Cinta NKRI. Tapi awalnya ada sentuhan agama. Muhammad Kemri. Kemri Abdillah. Kemri Abdul Somad. Nah, enggak matching Pak Ustaz. Jadul namanya Pak Ustaz. Eh, jangan macam-macam. Abdu itu artinya hamba. Hamba itu rendah, hina, di bawah, dari tanah, busuk, bau, hitam. Tapi ketika hamba itu disandingkan namanya dengan nama Allah. Diangkat Allah derajatnya naik ke atas. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim, Abdul Ghafur, Abdul Wahab, Abdul Somad. Yang enggak percaya Abdul Somad derajatnya tinggi, lihat bagaimana Babu Salam Pasir menempatkannya hari ini. Ditempatkan di tempat yang tinggi. Betul? Hmm, tinggi kan? Yang duduk di sini tinggi semua. Tapi di antara mereka ini saya lebih tinggi. Karena saya berdiri. Jangan angkuh, jangan sombong. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habbatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sa sawi. Saya diletakkan di sini karena diminta ngobrol-ngobrol cerita-cerita dengan santri dan wali santri. Hai ibu-ibu, Hai bapak-bapak yang sudah mendaftarkan anaknya ke pesantren, alhamdulillah. Yang belum mendaftarkan, nauzu. Nanti anakmu menjadi pecandu narkoba, kau nangis. BNN menangkap dia, Badan Narkotika Nasional. Nanti anakmu ngebut ke sana kemari, duitmu banyak, sawitmu lebar, walaupun harganya turun 500 sekarang. Kau belikan dia motor, kemana-mana knalpotnya dia potong ada orang sakratul maut mau mati mati kontan mendengarnya kau pikir selamanya anakmu itu akan selamat kebetulan dia lewat di depan surau di pinggir jalan dikubur imamnya sedang baca ayat wairil wadubi alaihim walabbalin mampus gitu Amin. Masuk jurang. Yang salah siapa? Kita. Sayang sama anak, kasih motor. Sayang sama anak, kasih gadget. Sayang sama anak, kasih HP. Sayang sama anak, manja, kasih duit. Ternyata kita sedang menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam. Sayang sama anak, tinggalkan di pesantren. Tanya sama Ustadz Nasruddin, tanya sama Ustadz Zainuddin, tanya sama Ustadz Budi, tanya sama Ustadz Somad. Berapa lama kalian kuliah dulu? Saya kuliah di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Saya cuma mau ngasih tahu saya sarjana luar negeri. Empat tahun bu saya di Mesir, nggak pernah pulang kampung sekalipun. Berangkat sembilan delapan dari Jakarta 1998 naik pesawat Royal Jordan Airlines. Naik pesawat apa tadi Pak Ustaz? Royal Jordan Airlines. Kenapa naik itu? Itu tiket paling murah. Tak ada bantuan dari bupati waktu itu. Bersyukur bupati Pasir ngasih bantuan. Doakan umurnya panjang, badannya sehat supaya anak-anak kita, empat orang. Apakah empat orang anak Babu Salam itu empat tahun lagi akan pulang cukup untuk berdakwah di Babu Salam? Tidak. Kita mesti punya program. Satu desa, satu alumni Azhar. Satu desa, satu alumni Azhar. Satu desa, harus ada satu alumni Azhar di setiap desa di Pasir. Setuju? Yang ngirim siapa? Tahu nggak berapa desa di Pasir? 139 desa. Berarti harus dikirim dari Babu Salam 139 anak Babu Salam harus kita kirim ke Al-Azhar Kairo. Amin. Ustaz tahu dari mana di Pasir ini 139 desa? Kami aja yang orang Pasir nggak tahu. Makanya ngobrol sama Pak Bupati. Tadi saya tanya, Pak desa berapa? 139. Kelurahan berapa? Ada empat harus dikirim itu semua. Insya Allah. Tapi APBD kita nggak sanggup pak. Yang ngirim itu siapa? Bapak. Bapak kalau kaya bukan dengan menunjukkan mobilnya mahal. Bapak kalau kaya bukan dengan menunjukkan bajunya mahal. Ibu kalau kaya bukan menunjukkan dengan baju sutranya. mencincin emasnya. Kalau kau kaya, kirim salah satu santri di sini. Ustaz Nasruddin, ya. Mana santri yang berkualitas hebat? Juara satu. Ini dia. Kirim ke Mesir. Bapak mau ngirim, nanti saya carikan duitnya. Lurung kampung. Nanti pulang, insya Allah. Pas dia pulang nanti, pulang kamu tinggal di sini. Ini tanah 2 hektar, ini sekolah, kembangkan. Ini rumah dinas, ini mobil dinas, ini bini dinas. Gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau terwujud satu desa, satu azhari, satu azhar punya pesantren, punya sekolah, SDIT, SMPIT, SMAIT, boarding school, pondok pesantren, barulah negeri kita ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nanti uangnya dihitung berapa, diumumkan hasil tablik akbar hari ini supaya transparan orang percaya karena masalah kita sekarang adalah krisis kepercayaan tapi yang biasanya nggak percaya itu yang nggak punya duit yang udah ngasih baca satu-satu Ibu, Bapak, kemarin kita sudah baca Yasin rame-rame, sekarang kita baca Yasin satu-satu. Ibu duluan, lima ayat Bu. A'udzubillahiminasyaitanirrojim Bismillahirrahmanirrahim. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم dah lima ayat ibu sambung lima ayat tuh ah itu tanda-tanda tuh jangan langsung aja ah, ya, nggak pandai kan nggak bisa baca kan Hari gini ibu-ibu sudah wirid Yasin. Alhamdulillah. Daripada dia nonton sinetron Korea, dia ingin jadi artis K-pop, mukanya putih, tangannya hitam. Bedaknya tiga inci. Mati lampu, kipas nggak hidup. Longsor. Ibu-ibu yang sudah ngaji alhamdulillah, bapak-bapak yang sudah ngaji alhamdulillah, gurunya dari mana? Dari pesantren. Ustadznya dari mana? Dari Al-Azhar Mesir. Bukan saya mengatakan ulama mesti ke Mesir baru berilmu. Dimanapun ilmu. Ada sahabat-sahabat saya dari Hadramaut, Tarim Darul Mustafa, bersama Habib Salim Syatiri, bersama Habib Umar bin Hafiz, ada yang talaki-talaki di pondok-pondok pesantren di Pulau Jawa bersama para habaib dan para ulama. Ilmu tak bertepi. Saya dari tadi nyebut Azhar karena kebetulan yang membawa saya kemari alumni Al Azhar. Ustaz dulu dari Azhar. Ya. Tahun berapa Pak Ustaz? 1998 sampai 2002. Habis itu kemana Pak Ustaz? Ke Maroko. Tahun berapa? 2004 sampai 2006 pulang 2007. Berapa lama Ustaz di Arab? 6 tahun. Lama Ustaz di Arab ya. Kalau cuma lama di Arab, onta lebih lama. Artinya apa? Pergi ke sana, belajar, ambil hadis, ambil tafsir, ambil fikih, tetap ahlus sunnah wal jamaah. Jangan keluar dari ahlus sunnah. Akidahnya Ash'ari, fikihnya Syafi'i, tasawufnya Al-Ghazali, Abu Hamid Al-Ghazali. Akidahnya Abul Hasan Ash'ari. Fikihnya Muhammad bin Idris As-Syafi'i. Tasawufnya Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah yang akan menjadikan negeri ini. Baldatun tayyibatun warabbun wafur. Mati Abdul Somad. Dimakan cacing tanah. Tapi pahala tetap mengalir. Ibu yang sudah sedekah, bapak yang sudah sedekah, meninggal dunia, duitnya dibangunkan ke masjid, dibangunkan ke lokal, mereka baca Quran, mereka menghafal matan, mereka menghafal hadis, mereka menghafal Quran, malam mereka mereka tahajud, dia lail, kita mati mengalir ke makam kita. Amin. Iza matal insan kalau manusia mati, inqata'a putus amalnya illa kecuali apa yang tetap tidak putus mengalir Sadaqatun jariyah. Sudah. Ilmun yuntafa'u bih. Sudah. Waladun salihun. Bangun anak kita tengah malam. Tahajud dia. Rabbi firli wali walidayya. Warhamhuma kama rabbayani saghira. Kalau dia tamat pesantren pasti dia berdoa. Kalau dia tamat pesantren pasti dia mengaji. Melihat sorban saya sudah penuh nampaknya lebih besar dari bola basket. Sampai santriwati kita tak kuat memikulnya. Jangan-jangan isinya duit kerincing. Ustaz nih ujung-ujungnya nggak enak semua. Insya Allah ujungnya husnul khatimah. Tadi saya sudah hitung Total saya sudah bicara 90 menit. Padahal di mana-mana saya ceramah 60 menit. Sesuai yang tertulis di botol 600 ml. Tapi karena di pondok pesantren semangat ada semuanya, Bapak Kapolres, Bapak Dandim, Bapak Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Bapak Kejaksaan, Bapak Bupati. Di mana-mana kadang saya ceramah yang saya hormati Bapak Bupati atau yang mewakili, yang saya hormati Bapak Kapolres atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak Dandim atau yang mewakili. Yang saya hormati Bapak anggota Dewan atau yang mewakili. DPR itu kan wakil kita. Pas acara dia pun nyari wakil pula. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tapi di Pare, di Pasir, dah hadir semuanya. Ini kebersamaan kita. Bersama kita di Babu Salam. Bersama pula kita nanti masuk ke dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekhilafan. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah. Semoga yang sudah bersedekah dilimpahkan Allah rezekinya. Sebelum kita baca doa, ilmu pakai ijazah. Haddatsani Syekhi Syekh Mahmud Abu Hashim عن شيخه محمد بن علوي بن عباس الحسني المالكي عن شيخه عباس علوي بن عباس الحسني المالكي عن شيخه شيخ الحبيب عباس العوي حسني المالكي عن شيخ شيخه المتصل إلى صحابي الجليل عبد الله بن عمر بن عاص عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama'. Saya meriwayatkan hadis ini dari Syekh Mahmud Abu Hasim. Syekh Mahmud Abu Hasim meriwayatkan hadis ini dari Sayyid Muhammad Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Muhammad meriwayatkan dari Sayyid Alawi bin Abbas Al-Hasani Al-Maliki. Sayyid Alawi meliwatkan dari Sayyid Abbas Al-Hasan Al-Maliki dengan sanad bersambung sampai kepada sahabat Nabi bernama Abdullah bin Amr bin As dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bunyi hadisnya Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman orang yang mendapat sayang Allah adalah orang yang berkasih sayang sesama makhluk. Irhamu man fil ardi, sayangi makhluk yang di bumi, yarhamkum man fis sama, maka para malaikat Allah pun akan menyayangi kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Itu namanya ijazah hadis musalsalat bil awwaliyah. Itulah hadis yang pertama aku dengar dari gurunya, gurunya mendengar hadis pertama dari gurunya, gurunya mendengar hadis pertama dari gurunya, santri-santri pesantren Babu Salam dan semua yang hadir di majelis ini mendengar hadis pertama dari Abdul Somad, hadis Ar-Rahimuna yarhamuhumur Rahman, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama.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 لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته keluar kami dari babus salam dalam keadaan bersih dari dosa-dosa Waladainan illa qadaitah tolong kami melunasi hutang piutang riba wala maridan illa syafaitah semua yang sakit-sakit angkat penyakitnya sehatkan ya Allah wala mayitan illa rahimtah yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya Allahumma la ma wala mumtahinan illa najatah yang ujian CPNS yang ujian kerja mudahkan ujiannya dan luluskan dengan nilai terbaik ya Allah wala raghiban illa anjabata yang ingin punya anak berikan anaknya penghafal Al-Qur'an wala aziban illa zawajata yang ingin menikah temukan dengan jodoh yang soleh dan solihah Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana wa la علينا Allahumma ja'alil qurana syafi'an lana. Jadikan Quran pemberi syafaat pada saat kami mati nanti ya Allah. Rabbana fir lana dzunubana ampunkan dosa kami. Wali walidaina kedua orang tua kami. Wali masyaikhina tuan-tuan guru kami wali aimmatina salihin para pemimpin-pemimpin kami yang saleh Allahumma tawil umurahum panjangkan umur mereka wasahi ajsadakum sehatkan badan mereka wa qawwi imanahum kuatkan iman mereka waj'alhum mujahidina fi jadikan para pemimpin kami Pak Bupati Kapolres dan Dim PN Kejaksaan Kementerian Agama condongkan hati mereka untuk menolong agamamu ya Allah Ya muqallibal qulub. Wahai engkau yang membolak-balikkan hati. Sabit qulubana. Kokohkan hati kami. Ala dinik dalam agamamu. Wa ala ta'atik dalam ketaatan kepadamu. Allahumma ajurna fi musibatina. Kalau ada di antara kami yang tertimpa musibah, berikan balasan kebaikan. Wakhlufna khairam raminha harta yang hilang, keluarga yang hilang ganti dengan yang lebih baik ya Allah. Allahumma ajur minal munfiqin yang sudah bersedekah berikan balasan yang baik. Rabbana akhtim lana bi husnil khatimah. Tutup umur kami dengan husnul khatimah. Wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Jangan tutup umur kami dengan su'ul khatimah. Allahumma ja'al akhir kalamina inna tiyai ajalina jadikan akhir kalam kami ketika ajal kami sampai yang terakhir keluar dari mulut kami kalimat la ilaha illallah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi alim ulama